أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك Abdi yang berjudul Tihdad Muqaddimah fi Tihdad Sagair wal Kabair yang mana kita sudah sampai pada pembahasan uh, deretan dosa-dosa kecil atau as yang berjumlah 30 30 poin 10 diantaranya sudah kita bahas kita ulang sejenak. yang pertama adalah menyorotkan mata kepada hal-hal yang tidak boleh dilihat. Yang kedua adalah menyentuh dengan tangan apa-apa yang tidak boleh disentuh. Yang ketiga adalah menghibahi seorang muslim. Yang keempat adalah asap. Yang kelima adalah al-kibru, sombong. Yang keenam adalah al wujud ujub. Yang ketujuh adalah atikku bila ujubin tertawa tanpa sebab. Yang kedelapan adalah alhamdulillah makan tanpa didorong rasa rasa lapar. Yang kesembilan al-qilu laisa lahu alladhi laisa fihi dhararun muslim berdusta yang kategori dustanya tidak memudaratkan, tidak sampai memudaratkan seorang muslim. Yaitu dusta di dalam pembicaraan-pembicaraan kita, hal-hal yang kita temui dengan dusta di dalam ucapan kita sehari-hari, dalam cerita kita, dalam perkataan kita, dalam berita-berita yang kita sampaikan. Karena hakikat dusta itu adalah menyampaikan sesuatu tidak menurut keadaan yang sebenarnya tidak menurut kenyataan yang sesungguhnya itu dusta bisa itu dengan menambah-nambahi mengurangi, itu masuk dalam kategori dusta perubahannya kita saksikan hari ini pada diri kita dan juga orang lain melakukan dosa seperti ini dan itu adalah dosa yang tidak bisa dihindari karena lidah memang tidak berulang, susah untuk dikendalikan kalau ada anggota yang paling susah untuk dikendalikan maka anggota tubuh itu adalah lisan dia kadang-kadang terlontar tanpa terpikirkan sebelumnya ya la yulki lahabalan kata Nabi abda la yatakallamu bi بكلمة la yulqi laha bala dalam hadis. Seorang berbicara dengan satu perkataan la yulqi laha bala. Yang mana dia tidak memikirkan sebelumnya sebelum dia berucap. Yang tidak dia pikirkan sebelum dia berucap. Ternyata ucapan itu menjauhkan dia dari surga sejauh timur dan barat. Itu menyebabkan dia jauh dari surga dan tergelincir jatuh ke dalam jurang neraka. Itu petaka lisan. Dan salah satu petaka lisan adalah dusta. Kemudian kita lanjutkan yang ke-10 termasuk dosa kecil adalah as-sama billahi mendengarkan perkataan yang sia-sia termasuk di dalamnya mendengarkan lagu dan nyanyian perkataan-perkataan lucah perkataan-perkataan keji kata-kata kotor ya mendengarnya itu tidak dibolehkan masuk dalam kategori dosa kecil ikhwanifidin muslimin mengucapkannya ini adalah satu perkara yang besar Mendengarkannya itu adalah perkara yang bisa menyebabkan kita jatuh dalam dosa apabila kita tidak menjauhkan diri darinya. Maka kalau ada satu majelis membicarakan satu perkataan yang keji, perkataan yang tidak senonoh, kata-kata kotor ataupun perkataan-perkataan sia-sia, kewajiban kita adalah menyingkir. Misalnya kita duduk di majelis yang di dalamnya diolok-olok ayat-ayat Allah diperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bertahan di situ. Kita hanya boleh bertahan di situ dengan tujuan untuk menghentikan ucapan dan perkataan tersebut. Kalau kita tidak mampu kalau atau kita tidak kuasa untuk menghentikannya, maka kewajiban kita adalah menyingkir dari majelis tersebut. Allah mengatakan kalau tidak, maka kamu itu sama seperti mereka. Ya, kamu itu sama seperti orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi perkataan-perkataan yang sia-sia termasuk di dalamnya adalah uh, eh, seruling syaitan itu tidak boleh kita duduk bermajelis di situ. Karena kita harus menjaga pendengaran kita yang menjaga pendengaran kita. Maka dari itu, manifestin Masyarakat Muslimin, satu tempat yang kita berlindung dari Allah dari tempat tersebut dan kalau tidak ada hajat tidak boleh berlama-lama di situ adalah pasar. Apalagi pasar zaman sekarang. Kalau pasar zaman dahulu mungkin tidak seperti gambaran pasar-pasar sekarang ini. Ya, teriakan-teriakan ya kadang-kadang mengandung kata-kata kotor kan begitu ya belum lagi eh, dusta-dusta yang ada di dalamnya ya, dan perkataan-perkataan sia-sia lainnya itu banyak ya, kita dengar di situ maka yang manifestin kalau kita tidak punya banyak keperluan di situ kita tidak perlu berlama-lama di tempat seperti itu untuk menjaga pendengaran kita. Kemudian yang ke kesebelas termasuk dosa kecil adalah qu'udul junubi fil masjid min ghairi udrin. Duduknya orang junub di dalam masjid tanpa udzur. Ini sebenarnya masalah khilafiyah dan e, tidak perlu sebenarnya dicantumkan di sini. Yang lebih perlu dicantumkan di sini adalah duduk di dalam masjid tanpa sholat tahiyatul masjid seperti banyak yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin pada hari ini. Adapun masalah ini duduknya orang junub di dalam masjid tanpa uzur ini masalah khilafiyah. Apakah larangan itu sahih atau tidak? Termasuk larangan orang junub menyentuh mushaf. Ada hadisnya, tapi hadisnya tidak kuat qadifidin ma'asyiral muslimin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud namun didaifkan oleh para ulama. Ya, karena eh, ayat yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun itu berkaitan dengan Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka dari itu sampai eh, wanita haid saja apakah boleh dia berada di dalam masjid? Menurut pendapat yang roji, wanita haid boleh juga duduk di dalam masjid dengan catatan dia menjaga kotorannya. Dan tentunya orang yang wanita yang sedang haid itu lebih berat keadaannya daripada orang junub. Yang pertama, darah haid itu najis. Sementara mani tidak tidak najis. Dan pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub di dalam masjid, beliau baru teringat bahwasanya beliau junub ketika akan bertakbir. Kemudian beliau berkata, maka aku." tetaplah kamu di tempat kamu. Padahal salat sudah siap-siap untuk ditegakkan, imamat sudah dikumandangkan. Tapi tiba-tiba Nabi berkata kepada para sahabat, maka nakum antum, kamu tetap di tempat kamu. Kemudian Nabi pergi mandi junub. Ya, ternyata beliau lupa bahwasanya beliau dalam keadaan junub dan itu di dalam masjid. Ya karena beliau eh, bertindak sebagai imam jadi ini adalah masalah ya kita katakan lebih condong kepada kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. Tapi di sini tentunya dia mengatakan tanpa uzur. Ya, berarti kalau ada uzur boleh begitu ya. Ya ada uzur nggak ada uzur eh, sebenarnya tidak ada larangan orang junub itu itu berada di dalam masjid dengan catatan dia tidak memotori masjid dan tidak melakukan ibadah sholat karena dia tidak boleh sholat. Adapun baca Quran, pikir dia doa, ya itu boleh dilakukan di dalam masjid. muslimin walaupun ini makruh. Ya, Nabi tidak suka ya berlama-lama dalam keadaan junub. Beliau segera mandi besar atau mandi junub. Ikhwan fillah, muslimin. Beliau pernah ber papasan dengan salah seorang sahabat yaitu Abu Hurairah beliau dalam keadaan junub kemudian Abu Hurairah mengucapkan salam Nabi tidak menjawab salamnya kemudian Nabi bertayamum menepukkan uh, tangan beliau ke dinding dan bertayamum lalu membalas salamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu jadi ini masalah sebenarnya tidak perlu dicantumkan di dalam deretan dosa-dosa besar. Menurut penilaian saya. Yang lebih tepat dimasukkan di sini dan banyak kaum muslimin mengabaikannya dan menganggap remeh masalah ini adalah duduk di dalam masjid tanpa mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah ini jelas melanggar sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. "Idza dakhala ahadukum masjid, fala yajlis hatta yarka yarka'a hatta yarka'a raka'ataini. Barang siapa di antara kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk hingga dia mengerjakan sholat dua rakaat. Ulama menyebut sholat ini adalah sholat tahiyatul masjid. Dan ini yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin pada hari ini. Banyak kita lihat mereka menganggap remeh. Ya, datang ke masjid, masuk langsung duduk tanpa mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nabi pernah menyuruh Sulaiman al-Qatafani yang masuk pada hari Jumat lalu dia langsung duduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya berdiri dan mengerjakan sholat dua rakaat. Ternyata duduk itu tidak membatalkan sholat tahiyatul masjid itu. Ya, maka dari itu para ulama mengatakan bahwa roya di dalam hadis tersebut itu tidak tidak bisa tidak dapat diambil mafhumnya dan mafhumul ghaya di dalam ilmu usul fikih termasuk mafhum yang lemah. Di sini Nabi mengatakan apa? Fala yajlis hatta yarka'a hatta ini. Janganlah dia duduk hatta, hatta kan hingga. Apakah kalau dia duduk berarti sudah batal perintah ini? Banyak orang-orang memahami seperti ini. Dia terlanjur duduk lalu dia tidak mau mengerjakan salat yang di masjid dengan alasan dia sudah terlanjur duduk. Pada duduknya dia, duduknya dia di dalam masjid tidak membatalkan kewajiban, tidak menggugurkan kewajiban tahiyatul masjidnya. Manifidin, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin dan mereka menganggap remeh perkara ini, ya. Padahal Nabi menegaskannya, memerintahkannya walaupun kita berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid ini bukanlah sholat yang wajib seperti sholat-sholat fardu, namun ditekankan ikhwan fillah muslimin. Itu yang ke-11. Jadi alangkah baiknya sini kalau penulis menggantinya bukan duduknya orang duduk di dalam masjid tanpa uzur, tapi orang yang duduk di dalam masjid tanpa mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Yang ke-12, wal ibtila'u fi buyutin nas min ghairi idnihim mengintip ya melongok rumah orang lain tanpa izin mereka ya melihat-lihat ya apa namanya di di bereng bereng kata orang Medan kan gitu ya bereng rumah orang lain atau dilihat-lihat selingan selingan melihat rumah orang lain tanpa izin dari mereka. Ya, termasuk di dalam mengintip-intip rumah orang lain, mengamati-amati rumah orang lain tanpa izin dari mereka. Nah ini tentunya dapat mendatangkan dosa. Apa itu? Dosa pandangan mata. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk minta izin apabila kita masuk ke dalam rumah. Ya, Apabila kita masuk ke dalam rumah kita minta izin dengan mengucapkan salam tiga kali. Kalau tiga kali salam tidak dibalas, maka berarti tuan rumah tidak berkenan untuk menerima tamu. Maka wa idza qila lahum irji'u farji'u huwa asgalahu lakum. Jika dikatakan kepada kamu kembalilah, maka kembali. Itu lebih baik bagi kamu. Akhwani fiddin din muslimin. Ya, e, tentunya di Arab sana Jangankan masuk ke rumah orang lain tanpa izin, melihat rumah orang lain tanpa izin itu sudah merupakan aib. Dan itu termasuk dosa, apalagi masuk rumah orang lain tanpa izin. Itu lebih besar lagi dosanya. muslimin. Bahkan tidak ada tidak ada hudud. Orang yang mencederai mata orang lain yang mengintip rumahnya. Kalau ada orang lain mengintip rumah kita, lalu kita tusuk sampai cedera matanya, maka dalam Islam itu tidak ada hudud Tidak ada hukum Nggak tahu kalau hukum manusia Kalau hukum manusia kita masuk penjara mungkin ya Ada orang lain ngintip kita tusuk matanya Mungkin kita masuk penjara Kalau di sini Kalau hukum Islam ditegakkan Justru yang bersalah itu adalah orang yang mengintip itu Ya, dan ini adalah untuk menutup pintu-pintu dosa yang Terutama dosa pandangan mata Ya, karena ada hal-hal yang tidak boleh dilihat di dalamnya. Aurat, aurat orang lain. Ya, aurat orang-orang yang tidak boleh kita lihat. Oleh karena itu Islam mengajukan kita adab istiadat. Bagaimana kita bisa mengetuk pintu, jangan kita berdiri menghadap pintu, tapi ke kanan dan ke kiri sehingga kalau dibuka pintu kita tidak langsung melihat Coba lihat adab yang sangat mulia di dalam Islam. Ya, kita ketuk pintunya dan sambil sembari mengucapkan assalamualaikum tiga kali. Kalau tiga kali tidak ada jawaban, maka kembalilah. Atau misalnya disuruh kembali, maka kembalilah. Ya, jadi sangat agung ya fillah manasyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya sehingga uh, aurat manusia itu dapat terjaga. Ya, berbeda dengan kebiasaan di sebagian tempat yang mana itu sudah biasa. Kalau tidak salah saya di Jawa Barat satu tempat itu biasa mondar mandir keluar masuk rumah orang lain. Ada itu satu tempat di Jawa Barat. Ya, jadi sudah ter, terbiasa begitu tetangga apa yang kerabat bukan kerabat yang mahram yang bukan mahram itu mondar mandir bolak-balik masuk hingga terjadilah di sana banyak hal-hal yang kita katakan eh, eh, dosa ya seperti selingkuh dan lain sebagainya ya nah ini akibat tidak menjalankan syariat Islam yaitu istizan minta izin ya, ya. jadi kalau kita ditanya misalnya siapa kita tidak boleh menjawab saya Ya pernah ada seorang yang datang ke rumah Nabi, dia ketuk pintu, Nabi bertanya siapa? Orang di luar jawab saya, saya, saya, saya kata Nabi. Ya saya siapa? Itu bukan jawaban, Ya, maksudnya adalah maksudnya adalah kita menyebutkan identitas kita, ya, nama kita hingga dapat dikenali oleh tuan rumah. Ini untuk menutup pintu-pintu kejahatan. Ya, tapi coba lihat sekarang ini ya, sebagian orang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin hingga kadang-kadang ini menimbulkan kecurigaan. Misalnya apa? Taruhlah tidak ada aurat yang terlihat. Kalau ada barang yang hilang, ini kan menimbulkan kecurigaan. Kalau ada orang yang masuk ke rumah kita tanpa izin, tiba-tiba ada barang yang hilang. Ya, walaupun belum tentu yang mengambil itu adalah orang yang masuk tanpa izin itu, tapi pasti kecurigaan akan tertuju kepada orang tersebut. Bukan gak demikian, walaupun belum tentu dan harus dibuktikan lagi kan begitu. Tapi ketika ada orang lain masuk tanpa izin, ada barang yang hilang, pastilah kecurigaan akan tertuju kepadanya. Jadi untuk menutup pintu-pintu kecurigaan. Nabi SAW mengatakan, Ittaku mawadi'at Tuhan. Hindarilah oleh kamu tempat-tempat yang dapat menimbulkan kecurigaan, tuduhan. Ikhwanifidin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah. Walau bagaimanapun akrabnya, walaupun itu rumah saudara kita, rumah orang tua kita, ya rumah kerabat kita, rumah teman karib teman dekat kita, tetap kalau kita mau mau masuk ke rumahnya, kita harus minta izin. Bagaimanapun kedekatan kita dengan orang tersebut, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dia iya, kalau nggak ada masalah, nah begitu ada masalah, ya apakah bisa selesai? Ya tentunya akan runyam. Ya, lah itu teman baik kita, itu akan memperkeruh hubungan. Ketika misalnya ada yang hilang, masuk dia kan sudah biasa keluar masuk keluar masuk begitu sebagaimana itu beberapa tempat, tiba-tiba ada barang yang hilang, Mungkin kita lupa meletakkannya atau mungkin di, diambil orang dibawa orang oleh orang lain sebelumnya. Tapi karena ada orang yang masuk tanpa izin, pasti ya, kecurigaan kita akan tertuju kepada orang itu. Walaupun itu teman dekat-dekat kita, keluarga kita, kan begitu ya. Tiba-tiba HP nggak ada kan gitu ya. Gak di gak berada di tempatnya. Tadi ada, ada baru datang tamu masuk nggak minta izin, masuk aja gitu. Udah pulang dia. Kecurigaan kita kepada siapa ini? pasti akan tertuju kepada orang ini. Walaupun itu teman dekat keluarga kita, ya, nah maka dari itu perlu kita menjalankan syariat agama kita yaitu al-istihlal. Maka termasuk salah satu dosa adalah kita melomoh melihat-lihat rumah orang lain tanpa izin dari mereka. Ya, apa uh, kalaulah Melihat-lihat rumah orang lain tanpa izin mereka termasuk dosa, apalagi masuk ke dalam rumah mereka tanpa izin. Yang ke-13, Waman حَجَرَ أَخَاهُ muslim فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ Seseorang yang memboikot saudaranya lebih dari tiga hari. Bukan dalam urusan agama ya, dalam urusan muamalah. Kadang-kadang di dalam muamalah kita tidak selamanya mulus. Pasti ada batu kerikilnya, pasti ada hal-hal yang membuat suasana menjadi keruh, bahkan cenderung memanas. Awalnya angin angin kan gitu ya, lama-lama panas. Sehingga mungkin berujung kepada apa? Memboikotnya karena kesal. Kan begitu ya? Itu bisa saja terjadi. Karena manusia ini Bagaimanapun dekatnya, bagaimanapun cocoknya, pasti ada hal-hal yang memperkeruh hubungan mereka. Itu terjadi di dalam pergaulan. yang Kalaulah kita sedang bete kita orang sekarang bete sama orang lain hingga berujung kita memboikotnya, maka Allah memberikan kelonggaran. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia paham betul bahwa manusia ini ada sifat kesalnya, marah. Kan begitu ya? dongkol, jengkel. Ya, maka diberi waktu tiga hari. Kalau kita ingin marahan, kesal sama orang lain, itu tiga hari. Gak cakapan kan begitu ya? Maklum lagi dongkol ini, lagi jengkel ini. Misalnya dia tanpa mungkin tanpa sengaja. Dan kadang-kadang kita tahu tanpa sengaja, dia menyudutkan kita. Dia misalnya menjatuhkan kehormatan kita, mem mempermalukan kita, membuli kita istilahnya orang sekarang ya, dibulinya kita di hadapan orang kan jengkel kan gitu ya, jengkel, kesel atau di dikadalinya kita, ya dikadali tahu ya, ya dikadali lah, baik itu urusan harta atau urusan urusan barang pinjam meminjam dan lain sebagainya, atau kita diansori terus ya utang di ulur-ulur, ulur-ulur, ulur-ulur kan gitu ya. Kesel, jengkel. Itu tiga hari. Kalau mau jengkel sama orang lain, sama siapapun dia, itu tiga hari. Lebih dari tiga hari tidak boleh dilanjutkan. Mesti disambung kembali. Dan yang paling baik adalah yang memulai ucapan salam. Tiga hari saja. Ya mudah-mudahan tiga hari ini sudah lenyap lah dongkol kita. Gitu. Kalau suami istri sampai tiga bulan kan gitu ya. Malam pertama kan tiga bulan, waktunya jauh untuk memulihkan keadaan. Nah, kalau sahabat ya karena jarang bertemu kan begitu ya, ya tiga hari lah. Tiga hari sudah nggak perlu lagi dilanjutkan perseteruan ataupun pemboikotan itu. Ya, ini di dalam muamalah-muamalah dunia wiyah. Lain dengan hajru dengan tujuan syariah ya, itu tidak masuk di sini boykot memboykot dalam urusan muamalah duniawiya, muamalah hubungan sehari-hari. Ya, tiga hari saja. Dan yang terbaik setelah tiga hari adalah yang mendahulukan ucapan salam. Maka kalau ada orang yang memboikot saudaranya lebih dari tiga hari, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ya, kalau bertemu saling bertolak belakang, ya, Nabi mengatakan wala baru. Tadabaru itu tadabur dari kata dubur, yaitu saling membelakangi. Ya, saling mem membelakangi. Tidak mau ketemu, tidak mau bertatap muka. Ya, tentunya kalaulah tidak bertatap muka, tentu tidak saling mengucapkan salam. Nah, ini adalah tanda pemutusan hubungan di dalam Islam. Tanda pemutusan hubungan itu adalah tidak mau mengucapkan salam. Jadi kalau ada seorang eh, seorang muslim bertemu dengan orang lain tidak mau mengucapkan salam, ini tandanya pemutusan hubungan. Itu tandanya. Ya. Walaupun tidak pakai empat garam. Senyum-senyum kita ketemu tapi tidak mau salam. Nah, ini tanda pemutusan hubungan. Itu di dalam Islam tandanya seperti itu. Maka tanda menyambungnya kata Nabi apa? Yang paling baik dari keduanya adalah yang mulai ucapan salam. yang Ya, itu. Masyarakat muslim. Jadi tidak ada alasan seorang muslim ketemu dengan muslim yang lainnya tidak mengucapkan salam. Baik muslim itu dikenalinya atau tidak. Apalagi dia mengenalinya. Tahu betul dia bahwa ini adalah orang muslim. Ya, dia adalah seorang muslim, bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tapi seorang muslim. Maka kalaupun dia memboikot saudaranya ini, batasnya tiga hari. Lebih dari tiga hari, maka mereka ini termasuk orang-orang yang jatuh dalam dosa kecil. Ya. Apabila keduanya tidak punya etikat untuk menyambung hubungan, lain halnya kalau kita punya etikat baik menyambung hubungan, kita mulai ucapan salam dia tidak balas, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sudah melaksanakan ya apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu perintah untuk menyambung hubungan dengan mengucapkan salam kalau dia tidak mau menjawabnya dan dia juga tidak memulainya bahkan kita yang mulai ya maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan memutus hubungan seorang muslim tanpa uzur itu termasuk dosa besar ya Nah kemudian Ibnifidin masyarakat muslimin yang ke-14 adalah As-sukur indah maniftabal muslim diam ketika ada seorang muslim dikibari. Ya. Nabi mengatakan barang siapa membela kehormatan seorang muslim maka Allah akan membela kehormatannya pada hari kiamat. Ya. Barang siapa yang radda an muslim Barang siapa yang membela kehormatan seorang muslim Maka Allah akan membela kehormatannya Di hari kiamat nanti maka kalau ada seorang muslim bagi, lalu kita diam, maka kita termasuk syaitan akhras, syaitan bisu. Karena bencana lisan itu ada dua, bencana bicara dan bencana diam. Ketika lisan harus bicara, kita diam, maka kita termasuk syaitan akhras, syaitan bisu. Ya, syaitan bisu dan kita terkena dosanya. Kalau kita tidak mampu, maka menyingkir. Jangan kita duduk di situ, ada seorang muslim digibahi, kemudian kita duduk di situ. Ya, walaupun kita tidak ikut di dalam pembicaraan itu, tapi kita duduk di situ, bertahan di situ dan mendengarkannya, membiarkannya, sukut, diam. Maka kita termasuk orang-orang yang jatuh dalam dosa. Walaupun dosa kita tidak seberat dosa orang yang mengibahi itu, ya minimal kita kena debunya, kena impasnya, kena dosanya. Demikian apa nafidin Yang kelima belas termasuk dosa kecil adalah al-buka indal musibah. Menangis, menangis di sini maksudnya adalah meratapi. Karena menangis ketika musibah ini adalah fitrah. Dan Nabi pun menangis ketika putranya Ibrahim meninggal. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kamu menangis?" Nabi mengatakan ini adalah rahmat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada ke dalam hati setiap manusia. Menangis itu wajar, kan begitu ya? Ya, bahkan ya itu merupakan suatu yang tidak bisa dielakkan. Spontanitas ya tidak bisa ditolak. Kalau ada orang yang kita cintai meninggal, ya otomatis kita menangis kan begitu? ya. Cuma kalau itu tangisan karena kesedihan dan tidak diiringi dengan ratapan, meratap, itu tidak mengapa. Namun kalau itu merupakan ratapan disertai dengan ucapan, ya disertai dengan perbuatan misalnya memukul-mukul wajah, menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, maka ini termasuk dosa. Ikhwan fillah, muslimin. Bahkan si mayit ini akan terhadap karena tangisan keluarganya yang meratapi. Jadi yang dilarang itu tangisan dalam bentuk ratapan, bukan tangisan kasih sayang dan kesedihan. Demikian manifestin masyarakat muslimin. Jadi dibedakan antara air mata kasih sayang, air mata kesedihan dengan air mata ratapan. Ya. Seolah-olah dia tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangisan seperti inilah yang dapat menyebabkan adab atas si mayit tadi. Yang ke-16, walaqaful khudud, menampar-nampar pipi ketika musibah. Ini dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah. Baik yang menampar pipinya sendiri karena musibah yang menimpanya atau wanita-wanita bayaran yang dibayar untuk meratap yang menunjuk untuk me, untuk me, apa namanya menciptakan suasana sedih. Ada sebagian orang dibayar itu untuk menciptakan suasana sedih sehingga semua hanyut dalam kesedihan bahkan semuanya akhirnya sama-sama meratap ada sebagian orang dulu pada masa jahiliyah kerjanya seperti itu. Dan biasanya adalah para wanita yang sengaja dibayar ataupun diberi upah untuk meratap. Ya. Nah ada yang tidak dibayar memang meratap dia, karena dia adalah sahibul musibahnya. Nah dua-duanya ini termasuk dosa yang menjadi masyarakat muslimin. Ya tidak boleh kita latamul hudud. Maka kalau kita sedang melayan jenazah maka janganlah kita melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan kesedihan. Seperti mulai berteriak kan begitu ya atau ada orang yang lebay kan begitu ya melakukan hal-hal yang justru membangkitkan kesedihan dan memperparah keadaan sahibul bait atau orang yang tertimpa musibah, sahibul musibah, ahli musibah. Jika ahlu musibah yang sudah mulai tenang kan begitu ya sudah mulai dapat menerima tiba-tiba ada tamu dari jauh keluarga ya nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba melakukan hal-hal yang memancing yang memancing kesedihan sehingga orang-orang yang semulanya sudah tenang sudah tidak apa tahu sudah dapat terkendali emosinya naik lagi ya, menangis lagi meratap lagi kan begitu ya Nah ini termasuk dosa ya, Jadi ada adab-adab kita melayat Ya e, Takziah di dalam Islam Takziah itu, azab itu adalah kata-kata menghibur Bukan kata-kata yang justru membangkitkan kesedihan Ya Jadi harus dibedakan Takziah itu adalah menyuruh untuk bersabar Mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata Nabi ketika memberikan takziah kepada seseorang wal tah wal tasbir wal tahtasib. Ya. Wal tasbir wal tahtasib. Hendaklah engkau bersabar dan harap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya segala sesuatu telah ditulis ya, li ajalin musamma. Ya, inna kulla syai'in ya, sesungguhnya telah segala sesuatu qadru dia li ajalin musamma. Telah ditetapkan qadanya pada waktu tertentu. Artinya semua sudah ada ajalnya. Jadi kata-kata menghibur, kata-kata menenangkan dan kata-kata nasihat yang membuat sahibul musibah ini atau ahli musibah ini dapat menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam kondisi seperti ini biasanya orang itu tidak dapat menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang hati tidak dapat menerima. Kenapa saya yang dapat musibah? Kan begitu ya. Muncul itu. Maka kata-kata takziah itu adalah kata-kata untuk menghibur, menyuruh bersabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan e, supaya sahibul musibah ini, ahli musibah ini dapat menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kata-kata yang justru memancing kesedihan. Misalnya apa? menyebut-nyebut kebaikan kan begitu ya. Kemudian me, me, membuka kembali memori kenangan tua itu orang tambah sedih, teringat lagi kan begitu ya, nangis lagi. Nah nggak boleh. Ya, hal seperti itu dilarang di dalam Islam. Nah kalau dulu di masa jahiliyah ada wanita-wanita yang memang dibayar untuk itu. Ya menyebut-nyebut eh, kebaikan si mayit, menyanyung-nyanyungnya, menceritakan tentang kehebatannya di masa hidup, jasa-jasanya dan memori kenangan orang ini dulu semasa hidupnya. Nah ini kan menambah kesedihan. Nah itu tidak boleh ya Jadi hendaknya kita menjaga adab ketika kita melayat, ya. ketika kita e, eh, bertaziah ataupun e, mendatangi orang yang terkena musibah. Yang ketujuh belas, wal julus fi majlisil fasiqin mu'nisan lahum. Duduk di dalam majelis orang-orang fasik mu'nisan lahum untuk menunjukkan keakraban dan kedekatan kepada mereka dengan mereka. Ya, majelis-majelis orang-orang fasik ya misalnya majelis-majelis ya orang-orang yang kumpul-kumpul hanya untuk membicarakan dunia, ya orang-orang yang membicarakan tentang kemaksiatan bicarakan tentang dosa atau majelis yang di situ diedarkan di dalamnya khamar, minuman keras, hal-hal yang diharamkan. Ya, maka kita tidak boleh duduk bersama mereka dengan orang-orang seperti ini. Ya, terutama majelis-majelis di pinggir jalan. Ya, para sahabat pernah bertanya, iya wal julus di turuqat," kata Nabi. Hati-hati hindari kamu bermajelis di pinggir-pinggir jalan. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak dapat menghindari hal itu. Kadang-kadang juga ya duduk juga di pinggir jalan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan menjelaskan kepada mereka kalau begitu berikanlah uh, hak jalan, berikanlah jalan haknya. Maka para sahabat bertanya apa hak jalan? Nabi mengatakan Rabbus salam, membalas ucapan salam amar ma'ruf nahi mungkar, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itulah hak jalan. Ya jangan menyakiti dan mengganggu orang-orang yang lalu lalang. Nah, kalau kita dapat memenuhi hak-hak jalan ini ya dan menundukkan pandangan. Jadi duduk-duduk di pinggir jalan itu pun ada syarat-syaratnya. Maka kalau kita duduk-duduk di pinggir jalan tanpa ada tujuan, kadang-kadang ini mengganggu orang yang lewat, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, ini kita hindari. Dan jangan bermajlis dengan orang-orang seperti ini. Wa Yang ke-18 termasuk dosa kecil atau dosa adalah salatun nafilah fil awqati manhi anha. Salat-salat sunat pada waktu-waktu yang dilarang ada waktu-waktu dilarang sholat. Jadi sholat itu pun tidak semua waktu boleh kita kerjakan. Ada tempat-tempat di mana kita tidak boleh, atau waktu-waktu di mana kita tidak boleh mengerjakan sholat. Misalnya tiga waktu yang dilarang. Ketika matahari akan terbit, ketika matahari akan terbenam, dan ketika matahari tepat berada di atas, kecuali pada hari Jumat. Itulah waktu-waktu yang dilarang sholat Ikhwanifiddin Ma'asyurul muslimin Ya termasuk waktu yang dilarang sholat adalah Ketika iqamat sudah dikumandangkan Maka jangan mengerjakan sholat Selain sholat yang akan ditegakkan Ya Nah ada kisah menarik Isa Ibn Hazm Al-Andalusi Salah seorang ulama Ini merupakan sebab Dia terlecut Untuk menuntut ilmu Suatu ketika dia masuk ke dalam masjid. Ya, masuk dia dalam masjid. Ini sebelum jadi ulama ini. Dulu dia orang biasa. Jadi Ibnu Hazm ini termasuk ulama yang belajar di usia yang sudah agak apa namanya senja. Ya, sudah agak tua begitu. Baru dia sungguh-sungguh menuntut ilmu. Dia masuk ke dalam masjid, dan dia mengerjakan sholat. Afwan, ah, dia langsung duduk, tidak mengerjakan sholat. Maka orang-orang yang ada di dalam masjid memarahinya. Kamu masuk masjid nggak sholat, sholat dulu. Ya karena dia nggak tahu kan begitu ya. Maklumlah awam langsung duduk kan begitu ya. Dimarahi orang. Nah sholatlah dia, sholat. Nah besok besoknya masuk lagi dia ke masjid. Nah, nggak seperti yang dulu. Dulu kan dimarahi kan, langsung duduk. Nah, ini sholatlah dia. Habis sholat dimarahi dia. Kenapa dimarahi? Kamu sholat kok waktu dilarang. Rupanya sholat waktu menjelang matahari terbenam. Dia masuk masjid, dia sholat dimarahi. Ya ini dipikir sholat dimarahi, enggak sholat dimarahi gitu ya. Tahu dia itu adalah waktu dilarang sholat. Nah, kan orang-orang marah dan mengatakan, kenapa kamu sholat waktu seperti ini? Ini adalah waktu dilarang sholat. Maka semenjak itulah Ibnu Hazm sadar bahwa seorang itu bisa akan lepas atau uh, apa namanya dapat meminimalkan kesalahannya dengan belajar. Ya, karena dia nggak tahu masuk masjid, ya, dia nggak tahu harus sholat dua rakaat, akhirnya dia kena marah. Ya, masuk masjid sholat pada waktu yang dilarang dia juga kena marah. Akhirnya dia pun belajar hingga akhirnya jadi u, ulama ikhwanifidin masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah. Ya, jadi eh, ada sholat-sholat ya, di mana waktu sholat eh, waktu, eh, sholat pada waktu-waktu tersebut adalah dilarang. Demikian ikhwanifidin masyarakat muslimin rahimani wa Yang ke-19 Termasuk dosa adalah asyirah wal bayi fil masjid, transaksi jual beli di dalam masjid. Jual beli di sini ada ada barang, ada uang. Ya. Kalau nyerahkan barang saja nggak ada uangnya, itu belum transaksi. Nyerahkan uangnya, barang sudah diberikan kemarin, itu bukan transaksi. Jadi yang dimaksud di sini adalah larangan jual beli di sini transaksi jual beli. Ada uang, ada barang. Ada uang, ada barang. Lalu dilakukan transaksi di situ. Nah itu tidak boleh. Maka kalau barang sudah diberikan sebelumnya, lalu uang baru diberikan misalnya di dalam masjid, itu tidak termasuk transaksi. Ini termasuk pembayaran hutang. Dan Nabi pernah ya menyuruh seseorang yang bertengkar dengan saudaranya karena hutang piutang untuk membayar hutang itu di dalam masjid. Jadi pembayaran hutang itu boleh di dalam masjid. Maka kalau kita sudah ambil barangnya ya, sebelumnya, lalu kita melakukan pembayaran itu di masjid, itu tidak mengapa. Ini masuk dalam kategori membayar utang, bukan transaksi jual jual beli. Ya atau barangnya lebih dulu kita serahkan di masjid. Ya, uang belum. Ya, ini belum dikatakan transaksi kepada Masya Allah. Jadi yang dimaksud dengan jual beli dalam masjid adalah transaksi jual beli ada uang, ada barang. Dan kemudian masalah membuka dagangan di dalam masjid. Ya, berdagang di dalam masjid jelas dilarang. Ya, dalam ruangan sholat ini yang dipakai untuk sholat ini. Adapun di halaman masjid, ya, para ulama menjelaskan kalau ya uh, itu sekedar tukar menukar barang saja barang dan uang bukan membuka dagangan itu beda karena sebagian orang sekarang mengarah kepada membuka dagangan lapak, buka lapak misalnya BL ada penggemar BL di situ ya. itu yang tidak boleh ya, buka lapak di area masjid karena itu dapat mengalihkan perhatian orang yang sudah azan karena ada buka lapak di situ, akhirnya orang-orang datang ke situ bukan datang ke masjid yang penuh halaman masjid bukan masjidnya. Hingga saya di negara tetangga itu ada bazar. Anehnya bazarnya itu di masjid. Nah lucunya ya Fadimidin Negara tetangga ini Lucunya Waktu azan Masjid sepi di luar itu ramai. Ya, nah, ini dia yang terjadi di sana. Kalau di sini belum ada. Dan itu gak, bukan untuk ditiru kan gitu ya. Jadi bu, e, tidak boleh sebenarnya membuka lapak perniagaan di area masjid. Ya seperti kedai-kedai ya begitu ya. Tapi kalau sekedar transaksi jual beli di luar pintu masjid itu boleh. Artinya bukan perdagangan ya, Ya, kan? serah terima barang dan uang di situ, nggak mengapa di luar itu, di sana di alamat itu. Tapi kalau buka rampak itu beda. Karena ini menjurus kepada mengganggu ikhwan ma'asyiral muslimin, mengganggu ketentraman masjid. Maka masjid itu harus dijaga dari hal-hal yang dapat mengganggunya, mengotorinya dan eh, me, apa namanya? mengusik ketentramannya. Jadi harus dijaga ketentramannya, keamanannya, kenyamanannya, kebersihannya. Karena masjid itu dibangun untuk beribadah. Maka hal-hal yang dapat mengganggu ibadah itu dijauhkan dari masjid al-mifidin Kemudian yang berikutnya yang ke-20 nah ini juga masalah yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan di sini, ya idkhal sibyan was-sighar wal majani fil masjid fil masajid memasukkan bayi anak-anak kecil orang-orang gila ke dalam masjid tidak ada larangan membawa anak-anak ke dalam masjid ya bahkan Nabi membiarkan Hasan dan Husain masuk ke dalam masjid naik ke mimbar ya bergantung eh, apa, apa, eh, memeluk Nabi naik ke atas mimbar kan begitu ya duduk di dekat Nabi itu pernah dilakukan oleh Al Hasan dan Al Husain dan mereka waktu itu kecil anak-anak kecil ya datang Al Hasan Nabi tidak dapat menahan diri hingga menggendongnya dan mengatakan ya aku mencintainya maka cintailah orang yang mencintainya sungguh aku mencintainya dan cintailah orang-orang yang mencintainya itu dikatakan Nabi dan Nabi tidak melarang orang tuanya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk membiarkan Al Hasan bermain-main di dalam masjid. Jadi tidak ada larangan. Fiddin memasukkan ya anak-anak kecil ke dalam masjid ya dengan catatan anak-anak ini tidak bisa disalahkan. Kalau dia buat ya onar ribut maka yang harus yang harus perhatian yang harus peka di sini adalah orang tuanya. Kalau dia merusak properti masjid, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Kalau dia buat kotor, maka orang tuanya yang bertanggung jawab membersihkannya. Jangan macam tahu nggak tahu aja kan begitu ya, pura-pura nggak tahu juga. Ya pura-pura nggak tahu, ya dibiarkan buat kotor biarkan. Padahal dia tahu anaknya yang buat kotor, anak yang mencoreng-coreng misalnya di masjid, Anaknya yang misalnya merusak properti masjid, tapi dia macam pura-pura gak tahu aja. Nah ini yang nakal bukan anaknya. Anak gak bisa disalahkan, namanya juga anak-anak. Yang salah di sini orang tuanya yang harus peka bukan peka ya, tapi peka. Ya, dia yang harus bertanggung jawab. Jadi tidak ada larangan memasukkan anak-anak ke dalam masjid. Dengan catatan orang tua yang membawa anak anak ini ke masjid harus bertanggung jawab. Misalnya sebelum datang ke masjid, anak-anak ini diajari adab, ya adab di dalam masjid. Ya tidak membuat keributan, tidak membuat keonaran, tidak mengotori masjid. Ini harus tanamkan kepada anak-anak. Ya, terutama ya TK-TK itu, PAUD TK itu harus tanamkan itu. Ada beberapa hal yang perlu ditanamkan berkaitan dengan adab-adab masjid. Yang pertama adalah menanamkan anak ini kalau di dalam masjid itu tidak buat onar. Jadi kita lihat TK-TK sekarang ini hanya pintar ngajari nyanyi aja. Nyanyi-nyanyi kan begitu ya. Main-main. Ada ajar juga bawa ke masjid bagaimana adab di dalam masjid. Saya pernah ke satu tempat bukan di Indonesia saya waktu itu berkunjung ini di luar negeri, bukan juga di Asia. Tapi di situ banyak TK-TK uh, eh, Islam. Itu saya berkunjung ke masjid itu, saya lihat di situ ada anak-anak banyak. Anak-anak, oh rupanya dari TK eh, dari kota yang jauh gitu datang ke situ, diajak dibawa sama gurunya untuk memperkenalkan anak-anak ini masjid ada masjid bagaimana? itu bagus juga itu saya lihat itu anak-anak itu macam dibawa ke tempat gimana ya mengenal tempat itulah ya diajari wudhu tertib diajari ngambil tempat tertib begitu ya membersihkan masjid habis itu mereka OTP sampah itu diajari ditanamkan ya TK itu nah TK kita nggak ada yang seperti itu belum ada jadi penanaman adab pada masjid. Terutama lagi adab e, ketika ada orang sholat. Jangan mundar mandir di hadapan orang yang yang sholat. Itu ditanamkan, ya, diajari. Karena ini masalahnya masalah bukan hanya masalah pada anak-anak. Kalau anak-anak melintas di depan orang sholat, ya namanya juga anak-anak. Kewajiban orang tuanya mengajarinya. Yang lebih parah sekarang ini karena sejak anak-anak nggak diajari sudah sudah udah dewasa pun ya, tetap melakukan kesalahan yang mendasar ini, yaitu apa? Melintas di depan orang yang sholat. Itu kebangetan kali. Ya banyak sekarang ini kaum muslimin yang enggak yang enggak tahu adab ini. Padahal mereka sudah tua-tua kepada ini. Bahkan sudah putih rambutnya. Tapi tetap adab ini seolah-olah nggak pernah diajarkan. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang. Karena yang yang melakukan itu orang-orang yang hidupnya zaman penjajahan. Tapi sekarang pun udah tua-tua, udah putih-putih rambutnya tetap melakukan kesalahan sama itu. Yaitu melintas di depan orang yang yang sholat. Padahal jelas-jelas ada sutrahnya kan begitu. Terlintas juga. Padahal banyak jalan lain ya, yang dia nggak perlu melintas di depan orang yang sholat. Ada orang yang nggak sholat, ada orang yang sholat. Dia pilih melintas di depan orang yang sholat, aneh juga itu. Iya bang, ada orang yang nggak sholat, ada orang yang sholat. Dia milih jalan di depan orang yang sholat tadi. Padahal Nabi melarang kita melintas, walaupun kita harus menunggu sampai ya 40 40 apa 40 apa tidak disebutkan di situ. Kalau demikian para ulama menjelaskan maksudnya adalah 40 waktu yang terlama. 40 abad yang lama kan. Harus menunggu 40 abad. Ya, artinya apa? Jangan melintas di depan orang yang yang sholat di manifestin masyarakat muslimin. Tapi sekarang itu itu sudah biasa. Ya, nah demikian yang manifestin masyarakat muslimin. Bahkan kadang-kadang kalau dicegah dia marah dia kan begitu ya. Dicegah marah dia. Ya, ini sungguh sangat aneh. Padahal di situ ada orang yang nggak sholat, yang dia bisa melintas di depannya. Artinya apa? Dia lebih hormat kepada orang yang nggak sholat daripada orang yang sedang sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, eh dia melintas di situ. Ini nggak diajari pak, di mana-mana itu di semua masjid. Kecuali masjid yang ditegakkan sunnah lah orang udah ngerti kan begitu ya, ngerti sutra, ngerti kan boleh melintas di depan orang sholat. Tapi di masjid-masjid umum itu udah rata itu. Saya pernah ngisi di satu masjid, masjid umum ini. misi Jumat. Sengaja saya ambil materi itu. Jadi materi larangan melintas di depan orang yang sholat. Karena saya lihat itu ini parah di situ gitu. gitu. Khutbah itu dari dalilnya dari A sampai gitu ya. Eh habis khutbah ya Habis sholat, eh melintas juga. Seolah-olah angin lalu aja yang kita sampaikan. Udah ter, itu namanya sudah kulino kata orang Jawa. Sudah terbiasa seperti itu. Jadi susah, udah dikasih tahu pun udah berkarat istilahnya. Gak, gak, gak sadar juga karena nggak ditanamkan ya kan Ya maka ini perlu kita perhatikan. Ya maksudnya kepada anak-anak. Ya diajari dia adab-adab di dalam masjid. Kalau, kalau orang gila siapa yang mau bawa ke dalam masjid kan gitu ya. ya. Di sini dikatakan memasukkan orang gila ke dalam masjid. Ya, apa juga orang gila dibawa ke masjid kan gitu. Kemudian yang ke-21 termasuk dosa adalah idoatul mal. Membuang-buang harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ada tiga perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kil wal qal. Ya, banyak menyebarkan katanya dan katanya. Menyebarkan informasi ketika ditanya dari siapa? Ya, kata fulan. Kata siapa? Katanya. Jadi gak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasratus soal. Banyak bertanya. Ada yang mengartikan banyak meminta. Yang ketiga adalah idha'atul mal, membuang-buang harta. Ya, ya harta ini kan ditanya kemana dan dari mana dan kemana. Kemananya juga ditanya, maka kita tidak boleh menghambur-hamburkannya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya kecuali ada gunanya, ada manfaatnya, ya tidak mengapa. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, ya kita lebih bagus memanfaatkan harta itu untuk hal-hal yang berguna bagi kita di dunia maupun di akhirat. Termasuk membuang-buang harta adalah mem membeli rokok untuk dibakar dan asapnya untuk merusak paru-paru, ya kan abunya untuk mengotori. Untungnya bisa menyebabkan kebakaran, kebakaran hutan. Pokoknya ini ahlun nar. Ahli api. Eh, mana-mana bawa api soalnya. Ya maka ini termasuk idohatul mal Yang ke-22 Wa man shalla bi qaumin wa hum lahu karihun li'aibin fihi la yastahiq la yastahiqu ma'ahu al Ini tambahan dari penulis sebenarnya yaitu orang yang mengimami satu kaum sementara mereka tidak suka kepadanya Ya, maka nggak perlu memaksakan diri jadi imam ya, ikhwan Walaupun kita eh, kita kita tahu bahwa kita benar, mereka salah. Ya. Tapi kita tidak boleh maju menjadi imam tanpa izin dari mereka yang mengurus masjid itu karena ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya kebencian permusuhan ya. dan orang sholat buat dosa dongkol dia kan gitu Biasanya aminnya keras kayak gitu jadi imam tolin, amin gitu. <laughs> Aminnya pun cepat. <laughs> ya, maksudnya cepat-cepat selesai sholatnya. Karena mereka nggak suka sama orang ini. Maka kita tidak perlu memaksakan diri jadi imam. Kalau memang kita tidak diperkenankan jadi imam, ya Walaupun kita tahu kita mengerjakan sholat sesuai sunnah, mereka tidak sesuai sunnah. Namun ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan kecuali kita dipersilakan, diizinkan. Nah, itu lain cerita. Nah kadang-kadang ada sebagian orang masuk aja dia nyosor aja ke depan kan begitu ya, dan dia merasa dia lebih berhak, padahal dia nggak diberi hak di situ. Ya, maka tidak perlu kita itu memperkenalkan sunnah dengan cara seperti ini, itu justru menjadi kontradiktif, kontraproduktif ya bukan malah orang simpati malah jengkel dan itu kita juga salah dan bukan membuat mereka itu simpati dan mau mengenal sunnah walaupun sholat kita sunnah kan begitu ya tapi kalau caranya seperti itu orang nggak simpati akhirnya orang tidak mau tidak mau mendengarkan kata-kata kita bahkan mungkin kita dinilai arogan sombong maka hindari ya cara-cara seperti ini manifestin ya Allah a'lam yang ke-23 al-labas al-abas wallah fi salat bermain-main di dalam salat yaitu melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan salat termasuk di sini dalam mencuri-curi pandangan di dalam salat ya, yaitu dengan menoleh ke kanan, ke kiri dan begitu ya. Atau bahkan menatap ke atas itu dilarang di dalam sholat. Maka pandangan kita di dalam sholat itu hanya ada dua, dua tempat. Yang pertama adalah tempat sujud, ya. Yang kedua adalah kita melihat jari kita digerak-gerakkan di dalam tasawuf. Nah, itu adalah dua tempat kita menyorotkan pandangan mata kita di dalam sholat. Melihat ke tempat sujud dan melihat ke arah jari ketika kita membaca tasyahud. Ya, lihat. Pandangannya ke situ, bukan ke tempat sujud lagi. Ya, salam ya kanan kiri lah, itu selesai sudah. Nah itulah dia dua tempat kita boleh menyorotkan pandangan di dalam sholat. Maka jaga pandangan kita di dalam sholat dan jangan bermain-main di dalam sholat tanpa ada keperluan. Seperti sebagian orang sholat, ya kadang-kadang ya masukkan tangan ke kantong, keluarkan lagi, melihat jam, keluarkan HP, kan gitu ya, update status, klik selfie lagi sholat. Ya ini kan <laughs> ada juga seperti itu yang dibikin masyarakat muslimin di masjid Haram Nggak tahu ini ah, penyakit juga ini. Ya mungkin dia lagi habis sambil sholat di selfie kan ini. Saya kalau boleh ketawa sholat ketawa saya. Kan ini kan apa namanya sudes. Jadi hari sholat keluarkannya kan. <laughs> selfie dia waktu sholat. Nah ini demikian ya khadifiddin masya Allah. Ada yang waktu sholat jawab ya, telepon dia dibina. <laughs> ya kan? ya betul ini ya dia lagi sholat ya kan teleponnya bunyi teleponnya bunyi bunyi terus kan gitu ya lagi sholat ya jengkelnya diangkatnya teleponnya dibilangnya lagi sholat nih pakai bahasa Jawa ya. <laughs> lagi sholat ya gitu ya refleks aja itu yang self itu refleks juga itu konfident. Nah seperti itu, ini kan hal-hal yang nggak boleh dalam sholat. Maka ke masjid pun, kalau nggak perlu bawa HP, nggak perlu usah bawa HP, karena HP ini refleks ya. Nah kalau dia berdering, kadang-kadang nggak diangkat mengganggu orang, kan begitu ya. Nah, dan banyak kita lihat orang itu yang sibuk dengan HP-nya di dalam sholat, ya. Eh, lupa lah di apa namanya dimatikan apa namanya sambungan datanya ya bunyi terus BBM-nya kan itu tidak risih. Akhirnya ini masuk merogohkan tangannya ke kantong. Tuh, matikan. Bunyi lagi. <laughs> itu aja kerjanya. Nah ini kan abis, laab di dalam sholat yang harus dihindari. Jadi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat itu jangan dibawa ke masjid. Ya kalau kita pergi ke masjid, kecuali ya memang benda itu sudah ada di tangan kita, kita ke masjid. Ya mungkin ya, tapi kalau kita dari rumah, ya, mudahan ke masjid, ya nggak perlu dibawa. Nah kemudian yang ke-24 Wa idza takallama wal imamu yakhtub yaumal jum'ah. Nah ini juga banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Bercakap-cakap, berbicara ketika imam sedang berkhutbah di hari Jumat. Nabi mengatakan faqad lagha. Ya. Barang siapa yang mengatakan kepada temannya, ansit wal imam yakhtub faqad lagha. Barang siapa yang berkata kepada temannya, kepada orang lain, diam. Sementara imam imam sedang berkhutbah, maka dia telah lago. Ibnu Hajar al Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan lago di sini adalah dia kehilangan pahala. Dia kehilangan pahala Jumat. Dia telah berbuat sia-sia dan kehilangan pahala Jumat. Nah, itu hukuman. Maka kalaulah amar ma'ruf nahi mungkar saja nggak boleh ansin kan menyuruh orang diam ya. dan ini kan amar ma'ruf nahi mungkar namun itu pun tidak boleh ya, apalagi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan itu misalnya ngobrol di belakang di pojok ataupun di luar ya, ini lebih parah lagi sudah dia membelakangi imam Ya kan enggak enggak ada ya, orang-orang yang kebagian tempat di dalam itu duduk menghadap membelakangi imam di luar sana sambil ngobrol. Ya lebih parah lagi sambil ngerokok ngobrolnya kan gitu ya. Wah oh, itu ya, paten kali. Entah imam bicara apa ya, tunggu nunggu komat aja dia. Nah demikian yang di Fitrin. Lebih parah lagi komat pergi dia. Rupanya enggak sopan. Nah demikian yang definisi Fitrin muslimin. Jadi ini termasuk dosa yang dapat menghilangkan pahala Jumat kita. Yang ke-25 adalah takhattu liqaban nas fil masjid. Melangkahi pundak-pundak manusia di dalam masjid. Nah, ini juga adab yang gak baik dan ini juga per perlu ditanamkan kepada anak-anak. Sebagian orang kita lihat mungkin karena dia orang terpandang masuk ke dalam masjid terlambat, Lalu dia langkahi orang-orang. Sudah dapat di depan disuruhnya geser kanan kiri gitu ya. Orang pun terdesak-desak. Ya. Nah ini tidak boleh konfirmasi. Ya, ya, kalau kita ada lihat tempat yang kosong maka ambillah tempat yang kosong itu. Ya, kalau ada celah suruhlah orang-orang untuk tafasahu. Tapi jangan kita melewati pundak-pundak manusia untuk dapat tempat di depan. Demikian Ibn Ifin. Bukan dia khotibnya kan begitu ya. Kalau dia khotibnya maju jadi khotib mungkin ya harus lewat situ kan begitu ya. Walaupun sebenarnya lebih bagus khotib itu sudah standby di tempat ada kamarnya biasanya kan begitu ya. ya tapi ini dia bukan khotib, bukan siapa-siapa, makmum seperti yang lainnya, dia maju ke depan. Sampai di depan dia suruh geser-geser. Demikian Ibn Ifin. Nah ini adalah satu hal yang tidak baik. Kemudian yang ke-26 adalah ilqa'un najasa fil masjid atau tariqil muslimin membuang najis sampah di halaman masjid apalagi di dalam masjid ada kafarahnya barang siapa yang meludah di dalam masjid maka kafarahnya adalah membersihkannya nah dulu masjid Nabi itu lantainya bukan seperti ini lantainya itu pasir tanah. Maka kalau ada orang yang lodan, kafaronya adalah menguburnya. Ya, kafaronya menguburnya. Nah, kalau itu di dinding masjid, maka dia harus menghapusnya. Itu kafarohnya. Kalau dia biarkan, maka dia jatuh dalam dosa. Nah, itu di dalam masjid. Termasuk di dalamnya adalah membuang sampah di halaman masjid. Ini termasuk dosa. Maka kalau kita meninggalkan masjid, jangan meninggalkan sampah. Ya, udah nggak meninggalkan infak, sampah yang ditinggalkan. <laughs> infak kan ditinggal, sampah ditinggalkan. Ini kan keterlaluan, terlalu itu ya nih kan, kan Nah, terutama waktu daurah, waktu ada acara apa kan gitu ya. Jangan beralasan, wah yang bang buang sampah bukan saya, anak saya. Sampah dititipkan sama anaknya. Anaknya bawa kemana-mana, lepotan lah sampah di sana sana, di sana sini. Nah ini juga hendaknya kembali kepada perhatian orang tua. Walaupun yang buat buang sampah itu anak-anak, kita juga harus membersihkannya. Anak siapa itu? Anak kita kita yang membersihkannya, ya, wanita. Masya Muslim. Apalagi yang buang sampah orang dewasa. Nah ini banyak momen-momen doroh yang kita lihat masih konten lima kalau masalah kebersihan. Ya perlu diperbaiki. Mengandalkan panitia saja nggak bisa. Ya kan? Harus kerjasama dari peserta daurah juga, dari kaum muslimin dan muslimat, ya kan? Nah, jadi oh, udah ada petugasnya kok. Ya kan seperti itu. Ya, di negara-negara maaf negara-negara non muslim bukan nggak ada tukang sampah petugas pembersih sampah ada juga tapi masing-masing individu sadar tidak membuang sampah sembarangan Ya, bukanlah udah ada tugas kebersihan lah, udah kita supaya ada kerja katanya. Nah, seperti itu Fendi. Ya, kalau lah seperti itu nggak ada orang yang mau jadi membersih, menjaga kebersihan. Kalau seperti itu sikap manusia, maka sekarang ini coba lihat. Ya kadang-kadang untuk masalah kebersihan susah. Padahal ini tempat ibadah yang mesti dijaga kebersihannya. Maka jangan meninggalkan sampah di dalam masjid. Itu masjid au ala tariqil muslimin atau membuang sampah di jalan-jalan kaum muslimin. Kemarin saya naik sepeda. Naik sepeda antum masih ter ter ter tertulis di situ. Tulisannya silakan kalau antum mau buktikan perkataan saya lewat di situ. Saya naik sepeda dari apa namanya? dari uh, apa itu? Laut Padang Bulan. Padang Bulan Staputu Stakutu aku itu udah bulan loci. Loci itu loci. Apa pasar induk yang baru itu. Nah, masuk ke situ kan jalan. Hup, situ ada tumpukan sampah. Di situ ada tulisan. Tulisan besar itu tulisan. Apa tulisannya? Ya Ya Tuhan cabutlah orang yang membuat sampah buang sampah di tempat ini. Gawat <laughs> kali Ngeri kali doanya. Ya Tuhan katanya saya Cabutlah nyawa orang yang buang sampah di tempat ini. Besar-besar ditulis. Tapi kita pun penuh juga sampah di situ. Bukan kan kalau yang buang sampah di sini anjing itu udah biasa. Ya kan? Kena pasal sekian-sekian dah ada juga sampah di situ kena pasal rumahnya. Nah, ditulislah kayak gitu kan itu Ya, ya Tuhan cabutlah nyawa orang yang buang sampah di tempat ini. Itu pun masih ada orang buang sampah situ kan. <laughs> Gak takut rumah dicabut nyawanya kan gitu. Nah itu silakan lewat lauci itu ada tulisannya. Tapi jangan buang sampah di situ. Ya, nanti kena doa itu. Itu doa. Doa orang. Nabi mengatakan ittaqul amin. Hindarilah tempat-tempat yang mendatangkan laknat. Seperti misalnya buang sampah di sini anjing, babi dan lain sebagainya. Itu kan laknat itu. Ya, dan ini lebih parah lagi doanya kan gitu. Doa kebinasaan langsung kan, gitu. Nah, jadi ini ya sebenarnya nggak boleh. Jadi kita juga prihatin khususnya di sumur ini. Ya, Sumur ini masalah kebersihan luar biasa. Kalau dapat adipura itu terlalu <laughs> gitu. Jadi keliling-keliling di tukang surveinya. Lil silakan keliling, nah, eh, sampah semua yang mana ini. Ya, sampah semua berserakan di mana-mana. Di tempat-tempat yang ya kalau kita jalan di jalan protokol ya nggak nampak. Coba untuk naik sepeda jalan-jalan di jalan-jalan yang sepi apa itu, ah, situ orang buang sampah. Ya, eh, lu luar biasa benefitnya. Ya. Kalau di Jawa sana ada TPA itu orang ribut kan gitu. Kalau di sini nggak ribut, kenapa? Banyak kali TPA-nya. Sana TPA, sana TPA. TPA itu tempat hubungan akhir. Semuanya TPA, <laughs> jadi agak ribut orang. Ya kan? Nah, seperti itu di sini. Jadi ini perlu kita jadi perhatian. Dan itu dosa membuang sampah sembarangan itu, ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang ke-27 Kasul aurah fil hammam Nah ini masalah khilafiyah sebenarnya buka aurat di dalam kamar mandi. Ini masalah emang bagus bagi basahan, tapi nggak mengapa juga karena Imam Bukhari membuat satu bab di dalam sahihnya yaitu mandi telanjang. Artinya kalau mandi di tempat yang terlindung, telanjang nggak jadi masalah karena ada Nabi Allah yaitu Musa pernah melakukannya. Kalau itu perbuatan yang tidak baik, tentu tidak mungkin seorang nabi melakukannya. Nabi itu terjaga dari hal-hal yang tidak etis, ya, yang tidak masuk dalam kategori akhlak mulia, Fidin. Dan ini masalah akhlak sama dari Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir. Gak bisa dikatakan itu syariat sebelum kita. Maka dari itu Imam Bukhari masukkannya di dalam sahihnya. Bahwa hal ini juga boleh dilakukan oleh yang lain. Dalil. Ya, masuk dalam kategori ya syariat Eh, yang uh, Nabi terdahulu adalah syariat kita jika tidak bertentangan dengan dengan syariat kita. Walaupun lebih baik itu itu tidak kita pungkiri, itu tidak kita sanggah, itu tidak kita bantah. Kalau kita pakai basahan ya, atau mandi dengan pakaian itu lebih baik. Namun dikatakan dosa orang yang mandi telanjang, nah ini jadi catatan. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa Kemudian yang ke-28 ini juga tempat yang perlu dikritik juga dari penulis ini. Yaitu dia katakan as-sujud li ghairillah, sujud kepada selain Allah ini dosa besar ini. Sujud kepada selain Allah dosa dosa besar, ikhwan Jangankan sujud rukuk kepada selain Allah itu dosa besar dan menunjukkan hal-hal yang berbau ibadah kepada manusia itu adalah dosa dosa besar. Jadi merunduk gitu. Itu dosa besar. Gak boleh dilakukan karena ada nilai ibadah di situ. Bahwa gak boleh merunduk seperti memberikan penghormatan kepada manusia dengan cara merunduk. Itu adat orang-orang kafir dan tidak sejalan dengan syariat Islam. Jadi tidak boleh kita lakukan seperti sungkeman dan lain sebagainya yang berlebihan sampai cium kaki nggak boleh. Ya. Islam tidak mengajari seperti itu. Ya. Aisyah juga mencium Abu Bakar Siddiq, tapi bukan di kakinya, di kepalanya <laughs> begitu ya. Ini nggak di kakinya. Dengan alasan surga di bawah telapak kaki ibu, ya. cium bagian atasnya, cium bagian bawahnya gitu itu salah penerapannya ya konfidin ma'asyiral muslimin. Tidak harus sampai seperti itu. Islam tidak membenarkan. Walaupun kelihatannya oh ini anak berbakti, tapi salah caranya. Bukan seperti itu. Sebagai kita katakan, Aisyah mencium Abu Bakar. Tapi apa yang dicium? Kakinya? Enggak. Keningnya, tangannya kan gitu. Satu hal yang biasa. Tapi berlebihan kalau mencium apa kaki. Ikhwanifidin masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini termasuk dosa besar sebenarnya, bukan dosa kecil. Gak tepat dimasukkan dalam deretan dosa kecil di sini. Yang ke-29 Idza nama ma'awala ma'awala bihi fawqa sab'a sinin Tidur bersama anaknya yang berusia lebih dari tujuh tahun Nah ini juga masalah tujuh tahunnya kalau dia udah balik iya. Ya, satu tempat tidur. Ya, karena itu tentunya tidak tidak etis. Karena Allah Nabi memerintahkan untuk memisahkan apa namanya? E, mereka dari tempat tidur. Ya, wa Tuhan fil dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka ketika berusia 10 tahun. Nah di sini penulis mengatakan di atas tujuh tahun. Di atas tujuh tahun itu kan delapan tahun. Sementara Nabi mengatakan apa? 10 tahun Ya 10 tahun itu sudah mulai dipisahkan ya Fanifidin ma'asyiral muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-30 dan terakhir qiraatul Quran junuban au haidan. Wanita haid dan orang junub yang membaca Al-Qur'an. Nah, ini juga masalah khilafiyah dan ternyata yang lebih roji orang junub dan wanita haid itu boleh membaca Al-Qur'an. Masalahnya adalah Masalah menyentuh mushaf. Mushaf itu adalah lembaran yang berisi Al-Qur'an. Ya, sebagian mengatakan boleh dengan alas, makruh tanpa alas. Namun membacanya disepakati mayoritas menurut pendapat yang roji arjahul akwal boleh membaca Al-Quran walaupun ya lebih bagus seorang itu jangan berlama-lama dalam keadaan junub. Kalau haid gak bisa dihindari, tapi kalau junub itu adalah sesuatu yang diusahakan sendiri dan dapat disudahi dengan cepat dengan mandi junub. Tapi kalau haid kan tidak bisa. Itu adalah satu sirkulasi yang sudah harus dijalani. Jadi boleh, tapi ikhwanifidin hendaknya e, mereka segera membersihkan dan mensucikan diri bagi orang yang junub. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini juga kurang tepat masuk dalam kategori dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab yang masuk dalam deretan dosa sebenarnya adalah orang haid yang cuti ibadah. Bukan hanya cuti sholat, cuti juga yang lainnya. Pokoknya cuti semua ibadah. Padahal yang dilarang cuma puasa dan sholat. Tapi orang haid ini semuanya enggak dia. Zikir enggak, doa enggak, baca Quran juga enggak. Semuanya pokoknya cuti. Bahkan sebaliknya waktu haid dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keliru, ini yang merupakan dosa. Ya wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah yang menifidin 30 poin yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu penulis Nasr bin Muhammad As-Samarqandi Al-Hanafi. Sebagian kita sepakati, sebagian lagi tidak dan sebagian kurang tepat yang dimasukkan dalam kategori dosa-dosa kecil. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi sebelumnya dosa ini walaupun dikatakan kecil namun tidak boleh dianggap remeh karena dosa-dosa kecil apabila dikoleksi dibiarkan terus-menerus dia akan bisa menjadi besar dan bisa membinasakan ya pelakunya wallahu Nah demikian saja mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya saya mohon maaf. Eh, kalau ada pertanyaan silakan ya kita punya waktu beberapa menit untuk menjawab. Ya kita persilakan. Ya, eh, Sebenarnya kalau kita menghadapi masalah seperti itu, kondisi seperti itu, ya kita menyuruh orang untuk mengisi ya tempat yang kosong. Kalau dia tidak mau, kita minta izin untuk melintas. Ya, nah demikian. Uh, ini juga merupakan adab yang kurang disadari oleh sebagian kaum muslim yaitu membiarkan tempat kosong. Dia duduk di belakang, kan begitu ya. Al awal al awal yang datang duluan dia mengisi tempat di depan. Masalahnya sekarang ada orang pilih-pilih tempat, dia mau bersandar di belakang dia, belakang penuh, depan kosong dia mau nggak mau. Ini harus diisi. Ya, tapi minta izin dulu supaya mereka mengisi yang ke depan. Kalau nggak mau ya kita lah. Gak mungkin depan itu kosong kan begitu ya. Nah demikian. Nah ini juga salah satu adab yang perlu di ya banyak adab-adab masjid itu yang harus diajarkan semenjak kanak-kanak. Ya, karena kalau sudah besar-besar seperti itu, Diajari pun gak beradab dia. Diajari pun tetap kurang ajar istilahnya. Kurang ajar tetap kurang adab. Ya kan? Jadi nggak tahu ada masjid sesukanya. Demikian yang ada fitin masyarakat muslim. Seolah-olah masjid itu sama seperti tempat-tempat yang lain. Ya, sesukanya saja. Itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Harus ada adab-adab yang mesti kita jaga. Misalnya tempat keramahan, kenyamanan. Coba bayangkan ya uh, itu bukan hanya Jumat, ya, tapi dalam event-event yang dilakukan masjid, banyak itu masjid depan kosong, belakang terisi. Kenapa? Orang pada mau sandaran semua, ya kan? Nah demikian. Bagaimana hukum transaksi di teras masjid? Tadi kan sudah kita jelaskan antara transaksi dengan buka lapak, <laughs> gitu ya, dengan melakukan penyerahan barang saja atau uang saja. Penyerahan barang saja dan uang saja ini tidak termasuk transaksi jual beli. Ada uang, ada barang itu namanya transaksi yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Kalau di luar masjid ada uang, ada barang silakan, tapi bukan buka lapak. Artinya buka jualan di situ, dagang, perdagangan, perniagaan. Karena masjid bukan tempat perniagaan. Ikhwan Ya bisa lagi ini ada barang yang spontan kita jual. Saya mau jual handphone ini, ini punya siapa ini? Ya ah, keluar masjid dulu nah, Kita transaksi di situ di luar masjid. Ya boleh. Ya kan kita nggak buka dagangan kan kita. Gitu. Kecuali kita buka konter handphone di situ kan begitu ya. Orang ah, nanti orang kumpul di situ. Seperti yang saya ceritakan di negara jiran kita kan gitu. Ya. Ada bazar di masjid penuh itu macam pasar malam. Masjidnya kosong. Azan nggak peduli orang. Iya nggak peduli orang azan. Masuk masjid kosong aja masjid Di luar itu selesai sholat, oh rame orang di masjid itu di alamat itu. Wah begitu. Ya. Di kampus saya disuruh oleh organisasi di jurusan untuk membuat peringatan Maulid Nabi. Yang mana peringatan itu dibuat dalam bentuk pengajian. Ya memang selama ini Maulid itu bentuk pengajian. Apakah itu salah meskipun saya tahu itu adalah bid'ah? Ya kalau tahu bid'ah ya jangan salah. Iya kan? Kalau tahu kita itu bid'ah, bid'ah kan salah. Ya, untuk apa dibuat? Masalah di sini ada dalam rangkanya. Dalam rangka apa itu? Ngaji, makan-makan dalam rangka apa? Walaupun nggak ngaji, ya kan? Nggak di dalam masjid. Kumpul-kumpul di kafe pinggir jalan dalam rangka maulid tetap juga kena. Walaupun bukan di masjid, nggak ada pengajiannya, tapi dalam rangka apa itu? Memperingati apa? Dalam rangka apa? Untuk apa? Motivasinya apa? Itu dia. Walaupun nggak di masjid, walaupun nggak ada ngajinya, di kufi, di kufi warung kufi, <laughs> warung kufi warung kufi di pinggir jalan sana. Tapi peringatan dalam rangka Maulid misalnya, ya, karena juga. Nah demikian ikhwanifid. Jadi bukan masalah acaranya, tapi masalah adalah apa yang mendasarinya. Untuk apa itu dibuat? Bukan berarti kalau ada ngajinya, oh, ini berarti dingin lah gitu ya, ada ngaji. Bahkan kadang-kadang ada ngaji lebih ngawur lagi kan gitu, ya kan? Lebih ngawur lagi, ngajinya tahap apa isinya? Pasti yang lawa-lawa itu suka. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita digibahi oleh sahabat kita? Dan pada saat itu kita mendengar gibahan itu, Tindakan bagaimana yang dapat kita lakukan? Jika kita diam saja, maka kita disebut setan bisu. Jika kita bicara langsung, takutnya jadi pertengkaran. Mohon pencerahannya, ya menyingkirlah. Tegur dia. Kalau nggak mau berhenti, ya menyingkirlah. Ya, fa'rid anil jahilin. Berpalinglah kamu, menyingkirlah kamu, menjauhlah kamu dari orang-orang yang jahil. Itu caranya. Ustaz, apakah menukar uang di dalam masjid termasuk jual beli? Dua orang menukar uang seratus ribu menjadi sepuluh ribu dua. Eh, ribu dua. Oh, lima puluh ribu. <laughs> Lima puluh ribu, sepuluh ribu dua. Uang seratus ribu ditukar menjadi lima puluh ribu dua. Tertulis satu ya, sepuluh ribu. lima puluh rupanya, apaan? Kacamatanya agak kabur. Ya ini tukar duit nggak apa-apa, kan jumlahnya sama, nggak ada uh, unsur riba di situ kan gitu ya. Ya mungkin dia membantu juga kan, mungkin dia perlu uang pecah pecahan ya, ya kita bantu dia mau bayar parkir misalnya kasih seratus ribu kebanyakan, ah, lima puluh ribu lah kan begitu ya. Nah, pecahan. Apa apa ini tidak termasuk jual beli, bukan dipikir masuk. Saya Mas Bo. Ini nama atau siapa nih? Saya Mas Bo. Bukan nama ya? Bukan. Imam melakukan salam, saya lanjut sholat. Seorang lewat di depan saya dan dapat dijangkau oleh tangan saya. Apakah saya harus mencegahnya agar tidak lewat? Mengingat ini dalam sholat berjamaah sebelumnya ya cegah dia. Tentunya kita bersutroh eh, di hadapan orang yang duduk kan begitu ya. Cegah kalau nggak mau, cegah dengan keras. Ya. Karena dia syaitan kata Nabi. Nabi yang bilang, orang ini adalah syaitan. Ya kalau nggak mau juga ya udahlah, apa boleh buat. Tapi kita sudah berusaha ya untuk men mencegah. Dia ya, tetap lewat juga ya. Begitulah dia kondisi kaum muslimin pada hari ini yang harus terus-menerus disosialisasikan di mana-mana. Larangan melintas di depan orang yang sholat. Ya. Ini yang perlu disosialisasikan sebenarnya. Allahu a'lam bishawab. Ada masalah yang sudah sering ditanyakan, saya tidak perlu mengulang-ulang lagi ya, karena sudah sering dijelaskan. Ada lagi yang ingin tanya? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada ini terakhir Ustaz, Nabi melaksanakan puasa tiga hari tiap bulan. Bagaimana tata cara kita melaksanakannya? Apakah ikut tanggal Hijriah atau Masehi? Bagaimana puasa Senin Kamis? Ya puasa Senin Kamis ya puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Ya kan? Hari Senin dan hari Kamis. Kalau puasa tiga hari setiap bulan, maka yang menjadi patokan adalah bulan Komari. Eh, ya, tanggal 13, 14, 15. Itu lihat bulan. Bulan pada tanggal bulan itu 13, 14 bulan purnama dan 15. Itulah dia tiga hari ayamul Bin Bukan tanggal eh, Masih di Karena boleh jadi tanggal 13, 14, 15 Tidak ada bulan. Iya kan? Di bulan baru, bahkan mungkin bulan tua, nggak ada bulan gelap gulita, maka nggak tempat dikatakan ayamul bid atau puasa putih, karena nggak ada bulan putih di situ, bulan nggak ada, nggak normal sama sekali. Nah, jadi yang menjadi patokan adalah e, penanggalan komaria, yaitu penanggalan mengikuti bulan. Allahu a'lam bishawab. Demikian ya, demikian juga bekal dan sebagainya itu mengikuti penanggalan uh, ya. Wallahu Nah demikianlah ya, Pak kajian kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.